Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali bertemu di majelis ini melanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da'u dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-Syafi. Tulisan Imam al allama Syamsuddin Ibn Qayyim al jawzi rahimahullah taala. Sampai kita kepada <clears throat> Eh, selesai telah kita bahas beberapa dari keutamaan doa sebagai sebaik-baik sebab yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati penyakit hatinya sebagai sebaik sebaik-baik usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengusahakan kebaikan dalam dirinya kita akan memasuki pasal yang baru Faslun wa du'a'u kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, faslun wa du'a'u min anfa'il adwiyati. Ketemu ya? Ketemu? Halaman 11 kalau di cetakan yang saya copy ini. Faslun wa du'a'u min anfa'il adwiyati. Fasal berikutnya doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Termasuk dari obat yang paling bermanfaat uh, apa ini ikhtiar yang paling bermanfaat untuk mengusahakan penyembuhan penyakit dalam diri seorang hamba. wahuwa aduul bala. Yang mana doa ini merupakan lawan dari bencana. Jadi barang siapa yang ingin menghadapi bencana, mengatasi bencana, maka hadapilah dengan doa. Hadapilah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Senantiasa doa itu yudafi menolak bencana wa yu'alijuhu dan melawannya. Wa yamna'u nuzulahu bahkan dia bisa mencegah turunnya bencana. Wa yarfa'uhu bisa menghilangkannya au yukhaffifuhu idza nazala atau minimal dia bisa meringankan bencana tersebut kalau kalau turun. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hambanya untuk banyak berdoa, meminta kepadanya karena doa merupakan sebaik-baik sebab untuk mengatasi masalah-masalah dalam diri kita, mengobati penyakit kita, mengatasi musibah yang mungkin mencelakakan kita. Inilah keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa termasuk sebaik-baik sebab dalam hal ini. Yang tentu saja ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya sebab yang dilakukan oleh manusia dengan berdoa itu juga merupakan ketentuan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita memaknakan beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah ini seperti sabda Nabi saw. alaihi wasallam Layar yaruddul la yaruddul illa illa doa. Tidak akan bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Maksudnya di sini adalah perintah untuk berusaha dan doa merupakan sebaik-baik usaha. Bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk menjadikan keadaan kita itu baik, tidak ditimpa dengan hal-hal yang buruk. Maka ini sama maknanya dengan Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya perintah untuk berusaha. Jika kita ingin mendapatkan takdir yang baik, kita bersangka baik kepada Allah, kemudian kita lakukan usaha dengan sungguh-sungguh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat kepada Allah, merubah diri menjadi baik, maka dengan itu insya Allah keadaan kita dirubah menjadi menjadi baik. Termasuk berdoa kepada Allah, mengusahakan memenuhi sebab-sebab dimudahkan pengabulan doa seperti yang kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu dengan meminta bersungguh-sungguh bahkan ilha, ya seperti merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ini maksudnya apa ini e, keadaan doa yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala artinya perintah untuk anjuran memperbanyak usaha yang bermanfaat untuk merubah keadaan diri manusia agar mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa silahul mu'min kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa huwa silahul mu'min dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kama rawal Hakim fi sahihihi min hadithi Ali bin Abi Talib. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imadud din wa nurus samawati wal ard. Dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Cuma saya lafat ini doif dalam hadis yang dibawakan ini hadis yang lemah. Meskipun jelas doa itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman karena dengan doa itulah kita akan bisa meminta segala kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk dihindarkan dari segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghindarkannya dari kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya dan kalimat mengatakan sahih Al-Hakim ini uh, fihi nazar. Ya. Perlu ditinjau kembali karena kita ketahui kitab Al-Mustadrak meskipun dikatakan oleh Imam Hakim itu tujuannya untuk e, membawakan hadis-hadis yang tidak luput dari Sahih Bukhari dan Muslim. Padahal kata beliau sesuai dengan syarat keduanya, tapi karena ini dikritik oleh para ulama bahwa apa yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab ini tidak memenuhi kriteria syarat seperti yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim apalagi kemudian bahkan hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab ini ada yang lemah bahkan ada yang sangat lemah perawi-perawinya juga banyak yang bermasalah bahkan banyak perawi-perawi yang uh, e, matruh ditinggalkan riwayatnya sampai riwayatnya sangat lemah sekali oleh karena itu tidak tidak tepat jika dinamakan kitab Al-Hakim Mustadrak itu sebagai sahih Al-Hakim Meskipun beliau sendiri menamakannya demikian atau maksudkannya demikian, tapi kenyataannya menurut para ulama eh, kritikus ahlul hadis bahwa penamaan tersebut tidak sesuai karena terbukti banyak hadis-hadis yang lemah dan dikritik oleh oleh para ulama. Jadi diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab Mustadraknya dari riwayatnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lafaz hadisnya ad-du'a silahul mu'min doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan imaduddin tiang penopang agama sekaligus sebagai nurus samawati wal ard cahaya bagi langit-langit dan bumi cahaya bagi langit-langit dan bumi ini lafaz yang lemah yang disebutkan dalam hadis ini yang sanatnya terdapat perawi yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sebagai sandaran. Meskipun jelas kita ketahui doa adalah sumber kebaikan besar bagi manusia. Termasuk apa ini sebab yang sangat besar. Bahkan saya sudah pernah terangkan juga dalam kajian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu menegakkan ibadah kepadanya, kemudian dalam pelaksanaan ibadah tersebut mereka senantiasa menyandarkan kepada taufik dari dari Allah Subhanahu wa taala yang itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah engkau kami menyembah ya Allah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah Bahkan inilah yang menjadi inti dari surat Al-Fatihah. Kata salah seorang ulama salaf, al itu sirrul Quran wa sirrul Fatihati hadhil ayat. Al-Fatihah itu adalah rahasia atau inti kandungan dari Al-Quran dan inti kandungan dari Al-Fatihah adalah ayat ini. Hanya kepada mula kami menyembah ya Allah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Artinya apa? Mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di samping itu, dalam melaksanakan ibadah semata-mata bersandar kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meminta pertolongan kepadanya, kemudian memohon perlindungan darinya dari segala keburukan. Inilah inti daripada <clears throat> surat Al-Fatihah yang merupakan inti daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukan ini sangat agung Kedudukan ini sangat tinggi. Saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita bahwa doa itu adalah penghimpun kebaikan. Pengumpul segala kebaikan seperti ucapannya Mutarrik Ibn Abdullah Ibn Syekhir. tadakartul khair faidal khairu kathir. Aku mengingat-ingat kebaikan, maka ternyata kebaikan itu banyak dan bermacam-macam jenisnya. Thumma tadakartu kemudian aku ingat bahwasanya kebaikan itu semua di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fi fi Kebaikan itu semua ada di kedua tanganmu ya Allah. Biadikal khair di tangan mula segala kebaikan. Kata beliau faidan kalau demikian addu'a huwa jima'ul khair. Kalau begitu maka doa itu dialah penghimpun segala kebaikan. Karena semua kebaikan yang diinginkan oleh manusia agar bisa dimilikinya, bisa menghiasi dirinya yang semua ada di tangan Allah, maka tidak lain cara untuk bisa memilikinya adalah dengan meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara untuk memiliki kebaikan tersebut berarti doa merupakan sebab utama penghimpun segala kebaikan agar bisa dimiliki oleh dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu doa memiliki sekian banyak keutamaan dan juga saya sudah bahas bahwasanya doa merupakan sebab utama untuk meraih taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, walahu ma'al bala salatu maqamatin. Dan doa ini <clears throat> doa bersama dengan bala bencana ada tiga keadaannya. Ada tiga keadaan. Ini pelajaran penting. Bagaimana cara kita menghadapi bencana <clears throat> agar bencana itu tidak sampai mencelakakan diri kita atau minimal nantinya ringan. Yaitu kita menggunakan senjata yang berupa doa. Kata beliau, doa bersama bencana ini memiliki tiga keadaan. Ahaduha yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu doa itu lebih kuat daripada bencana sehingga doa itu bisa menolaknya bisa mengalahkannya <clears throat> ini tentu saja paling penting dalam masalah ini kalau kita ingat dalam hal bencana yang berhubungan dengan agama kita dalam hal yang berhubungan bencana yang bisa merusak keimanan kita bencana dalam agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menimpa kita. Wala taj'al musibatana fi fi dinina ya Allah janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. <clears throat> Jadi musibah yang seperti ini dilawan dengan doa. Dilawan dengan doa yang minimal nanti akan diringankan musibah tersebut dengan kekuatan doa, maka dia bisa menghilangkannya sama sekali atau minimal meringankannya. Ayyakuna akwa. Jadi yang pertama, doa itu lebih kuat daripada bencana yang ada sehingga doa bisa menolaknya. Athani yang kedua, ayyakuna adhafa minal bala'i fayaqwa alaihi al-bala'u fayusabu bihi al-'abdu Doa itu keadaan yang kedua, doa itu lebih lemah daripada bencana yang ada. Sehingga bencana pun bisa mengalahkan doa. Yang dengan ini seorang hamba akan ditimpa bencana tadi, walakin qad wa in kana Akan tetapi terkadang bisa jadi doa itu menjadikan ringan bencana tersebut meskipun dia itu meskipun dia itu lemah. Maksudnya di sini tentu saja maksudnya e, maksudnya doa yang kuat, doa yang lemah sudah kita bahas. Doa yang terpenuhi padanya syarat-syarat pengabulan doa, tekad yang kuat dari orang yang mengucapkannya, kemudian keyakinannya, termasuk hal-hal yang mendukungnya seperti doa yang memakai asmaul husna nama-nama Allah yang maha indah atau sifat-sifatnya yang maha sempurna kemudian menggunakan adab-adab doa yang dianjurkan dalam Islam lainnya, maka ini jelas akan memperkuat pengaruh daripada doa tersebut. Ini kembali kita membahas tentang fungsi doa sebagai pengobat hati manusia atau penolak bencana dari diri manusia. Sebagaimana Al-Quran yang dibaca oleh manusia, kita ketahui bacaan mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya, bertingkat-tingkat pengaruhnya dalam menanamkan kebaikan dalam diri manusia. Orang yang bacaannya kuat dalam artian dia faham, dia bisa merenungkannya dengan baik, memahami artinya, kemudian dia bisa pahami dan menjadikan hatinya bersinar dengan bacaan yang dibacanya, maka ini jelas pengaruhnya beda yang didapatkannya dibandingkan orang yang hanya sekedar membacanya sambil lalu tanpa ada perenungan, tanpa ada penghayatan, tanpa ada upaya untuk memahami dan menyinari hatinya dengan bacaan Al-Quran tersebut. Oleh karena itulah Allah memuji yang seperti saya bilang tadi dalam pengajian tadi siang hari tadi Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dalam firman-Nya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab yang mereka membaca kitab tersebut dengan hakatilawat, tilawah bacaan yang sebenarnya mereka itulah orang-orang yang mengimaninya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang itu membacanya dengan benar. Allah memuji orang-orang yang membacanya dengan benar artinya membaca dengan merenungkan dan bisa mengambil cahaya petunjuk dari Al-Qur'an. Ini jelas beda keadaannya dengan orang yang melakukan atau membaca Al-Qur'an dengan sekedar membaca saja tanpa ada tanpa ada hal-hal yang disebutkan dalam orang yang dipuji ini. Asalis keadaan yang ketiga. Ayyataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Kedua-duanya itu sama kuat. Yataqawama saling seimbang. Yang masing-masing dari keduanya akan yamna'u mencegah lawannya. Ini keadaan yang ketiga. Jadi sama kuat. Oleh karena itu ini semua merupakan anjuran untuk apa? anjuran kita memperkuat doa. Sudah kita ketahui doa adalah sebab pengobatan yang sangat bermanfaat. Seperti Al-Quran, seperti zikir-zikir yang disyariatkan dalam Islam, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak apa ini hal-hal yang lain yang disyariatkan dalam agama Islam. Tapi kenapa banyak orang yang menggunakannya tidak mengambil, tidak mendapatkan manfaat yang maksimal darinya? Jawabannya karena kelemahan dia. Ketidakmampuan dia memfungsikan sebab yang sangat kuat ini untuk mencapai apa yang diinginkannya berupa kebaikan dalam dalam dirinya. Maka ini anjuran untuk kita memperbaiki doa kita, <clears throat> mengusahakannya agar bisa lebih kuat sehingga bermanfaat menolak penyakit dalam diri kita, bermanfaat kalau kita meminta kepada Allah kemudian dikabulkan permintaan kita dan manfaat-manfaat yang lainnya yang kembali untuk kebaikan kebaikan diri kita sendiri. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa qad rawal hakim fi sahihihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Ya uh, Imam Al-Hakim juga dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayangnya di sini banyak yang dibawakan hadis-hadis yang yang sanadnya bermasalah ya. Lafat hadisnya Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, "La yugni hadarun min qadarin." Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lemah ini, <clears throat> La yubni hadarun. Sikap hadar, berhati-hati, waspada, itu tidak akan bermanfaat untuk menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, dialah yang bermanfaat dari segala sesuatu yang telah turun, telah terjadi dan apa-apa yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi dengan doa insya Allah bisa dihilangkan atau minimal dijadikan ringan. Atau kalau itu berupa musibah duniawi dengan doa kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan menghadapinya dan menjadikan musibah tersebut sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kita dan untuk kembali kebaikan bagi bagi diri kita. Wa innal bala ala yanzil dan sungguh bencana itu akan turun kepada seseorang. Turun kepada seseorang. Fayal kohu doa tapi kemudian doa langsung menghadapinya. Fayak talijani fayak talijani ilayau yaumil yang kemudian yang kemudian keduanya itu saling berhadapan saling saling bertempur sampai hari kiamat. Ini keadaannya, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah secara sanatnya, meskipun ap, sebagian dari yang disebutkan dalam hadis ini ditunjukkan atau di apa ini dikuatkan secara makna dalam keterangan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Jadi doa itu bermanfaat dan ini termasuk sebab apa ini sebaik-baik sebab yang diusahakan oleh seseorang untuk memperbaiki keadaan dirinya. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang telah turun terjadi dan untuk apa-apa yang akan terjadi belum terjadi maka hendaknya kalian wahai hamba-hamba Allah hendaknya kalian selalu menetapi doa. Selalu menetapi doa. Wafi aidan juga masih dalam Mustadrak Al-Hakim. Min hadithi Thauban dari hadithnya Thauban radhiyallahu taala anhu, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa inna ar-rajula la yuhramu rizqu bidzanbin bidzanbi yusibuhu. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan, yakni menambah berkah dari umur manusia. Dan sesungguhnya seseorang itu akan terhalang dari rezeki karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi perbuatan dosa bisa menjadikan menjadi sebab seseorang itu akan terhalangi dari kebaikan termasuk dari mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dibicarakan oleh para ulama meskipun Eh, sebagian dari lafadznya ini ada yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan tetap pada sanatnya ada pembicaraan yang jelas makna yang benar dari hadis ini seperti yang saya terangkan tadi adalah anjuran untuk memperbanyak doa dan menguatkan sebab-sebab yang memudahkan doa kita diterima agar doa itu bisa benar-benar berfungsi untuk menguatkan atau menjadi penyembuh dari penyakit hati kita dan menjadi sebab untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun kemudian pasal selanjutnya. Min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Termasuk pengobatan yang paling bermanfaat adalah ilha. Ilha ini meminta dengan sangat, ya, seperti merengek ya. Dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bermanfaat sekali dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang selalu menggantungkan diri kepadanya dengan meminta bersungguh-sungguh dalam meminta kepadanya. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis ini juga dalam sanatnya ada pembicaraan, tetapi Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan ya. <clears throat> dengan e, berbagai macam jalannya yang saling menguatkan. <clears throat> Jadi barang siapa yang tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Karena orang yang tidak memohon kepada Allah seolah-olah dia itu merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah. Tidak butuh untuk meminta perlindungan dari Allah dari kemungkinan tersesat dalam agamanya. Maka ini jelas adalah seorang hamba yang tidak tahu menempatkan dirinya sebagai hamba, tidak mau meminta segala kebaikan kepada zat yang memiliki segala kebaikan tersebut, dan tidak mau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk membolak-balikan manusia dan mampu untuk <clears throat> memalingkan hati manusia dari kebenaran jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. <clears throat> Maka di sini kedudukan doa yang sangat agung. Yang di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memurkai orang-orang yang tidak berdoa dan tidak memohon kepadanya. <clears throat> وفي صح وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم dalam hadis riwayat Al Hakim dalam Mustadraknya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lafaz hadisnya hadis ini juga bermasalah dalam segi sanadnya la ta'jizu fi du'ai fa innahu la yahluku ma'adu ma'ad du'ai ahadun janganlah kalian merasa lemah malas-malasan dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama dengan doa yang diucapkannya. Ini juga hadis yang lemah secara sanatnya dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang jelas keutamaan dan anjuran untuk doa kita ketahui itu sangat-sangat banyak dari hadis-hadis yang sahih yang mencukupkan kita untuk apa ini menetapkan keutamaan yang besar dari dari doa dan kita ketahui dari pembahasan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak sifat yang bermakna kebaikan dan kemuliaan yang selalu ingin dicurahkannya kepada hamba-hambanya. Maka dengan ini sebenarnya seorang hamba itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah mengusahakan banyak bagian kebaikan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa ini murka. <clears throat> memiliki sifat uh, memarahi orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Tapi bersamaan dengan itu juga Allah memiliki sifat rahmat rahmatnya. Dan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama daripada sifat kemurkaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna Allah kataba kitabatan indahu, wa huwa indahu fawqal arji, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Wa fi riwayatin taglibu ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis dalam sebuah kitab di sisinya di atas arsy yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat lain, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah kata para ulama ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu satu sama yang lainnya, saat sebagiannya lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Maka sifat-sifat kebaikan yang Allah miliki mengalahkan sifat kemurkaannya, sifat marahnya dan sifat-sifat yang yang apa ini uh, <coughs> yang di apa ini yang yang dikalahkan dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya seperti yang saya katakan tadi nama-nama dan sifat Allah sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain sebagaimana firman Allah Al-Qur'an sebagian ayat lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya. Ayat kursi, kemudian surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pujian dan sanjungan terhadap Allah jelas lebih utama daripada misalnya surat Al-Lahab yang menerangkan tentang musuh Allah Al-Lahab, Abu Lahab. Atau surat yang menerangkan tentang sifatnya orang-orang munafik dan musuh-musuh Allah yang lainnya. Artinya dari segi kandungannya, dari segi isinya, dari segi pengaruhnya terhadap hati manusia ini jelas bertingkat-tingkat firman Allah itu sebagian di antara sebagian sebagian yang lainnya. Maka dari sini saja sudah menggambarkan kepada kita kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaannya, maka berarti peluang orang-orang yang beriman untuk mendapatkan bagian besar dari rahmat Allah sangat sangat besar. Tinggal mereka berusaha dengan doanya, berdoa bersungguh-sungguh, mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan pengabulan doa, dengan itu mereka akan mendapatkan banyak kebaikan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa dzakara al-Auza'i 'an zuhri wa dzakara al-Auza'i 'an zuhri 'an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a. Dan Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Urwah Ibnu Zubair dari <clears throat> uh, apa ini Aisyah bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ilhah dalam berdoa meminta dengan sangat merengek dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang bermasalah. Imam Al-Auza'i, Az-Zuhri, Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam adalah semua imam ahlu sunnah yang sangat terpercaya akan tetapi masalahnya timbul dari perawi yang meriwayatkan dari Al-Auza'i. Dia adalah perawi yang tertolak riwayatnya Yusuf ibnu Safar adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Auza'i perawi yang matruk dan dikatakan riwayatnya dari Al-Auza'i itu adalah hadis-hadis yang batil oleh karena itu riwayat ini juga lemah meskipun ya kita ketahui apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya ini ditunjukkan dalam eh, dalil-dalil lain dari dari syariat Islam. Wa fi kitab Zuhd lil Imam Ahmad an Qatadah qala qala muwarrikun ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabah ala khashabatin wa huwa yad'u ya rabbi ya rabbi alla Allah azza wa jalla ayunjiyahu dalam kitab Zuhud tulisannya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala dari tabi'in yang yang terkenal Qatadah dari muwarrid. Dia mengatakan ma wajatu lil mu'mini matalan. Aku tidak mendapati perumpamaan yang lebih tepat untuk seorang mukmin kecuali seseorang yang dia itu tenggelam dan terombang-ambing di tengah lautan fil bahar ala khosyabatin dengan dia memegang sebuah khosyabah sebuah papan sebuah kayu dalam keadaan demikian dia cuma bisa berdoa dia mengatakan, dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Artinya selamatkanlah aku, tolonglah aku. La'allallah azza wa jalla ayyunjiyahu. Yang dengan doanya itu dia berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan, akan menyelamatkannya. Ini permisalan yang menggambarkan bahwa demikianlah keadaannya orang yang beriman. Dalam hidupnya dia selalu merasa khawatir seperti kekhawatirannya orang yang di tengah lautan sendirian. Di tengah lautan sendirian. Oleh karena itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, dengan amalan-amalan yang tinggi dalam agama Islam, ini permasalahan yang seharusnya dikhawatirkan oleh seorang muslim jangan sampai dirinya keliru dalam masalah tersebut. Ya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengumpamakan Masalah ikhlas misalnya. Ikhlas dalam niat yang merupakan perkara yang paling wajib dalam Islam. Perkara ini saja sangat sedikit yang bisa selamat dan membersihkan niatnya dalam masalah ikhlas. Beliau mengatakan wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu Adapun kesyirikan dalam kehendak dan niat manusia, ketidakikhlasan dalam niat dan kehendak mereka, maka itu perumpamaannya seperti bahar, samudra luas yang tidak bertepi. Sehingga sangat sedikit sekali orang yang bisa selamat daripada penyimpangan niat tersebut. Nah, gambaran seperti ini harusnya menjadikan seorang mukmin dalam hidupnya itu selalu dalam ketakutan yang dengan ketakutannya ini dia selalu bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengetahui bagaimana para ulama salaf mengungkapkan ketakutan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang demikian semangat dalam ibadah. Di antara ada, mereka ada yang mengatakan wallahi innila astati'u an akul, Demi Allah aku tidak mampu mengatakan inni dhahabtu yauman qattu atlubul haditha lillah ada di antara mereka yang mengatakan aku tidak berani memastikan bahwa aku pernah pergi satu hari saja menuntut ilmu hadis dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatnya para ulama salaf. Ketakutan mereka seperti orang yang berada di tengah lautan dan mereka tidak pernah merasa aman sedikit pun yang dengan ini membuat mereka semakin tergantung kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf lainnya ada yang mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan, latamannaitul mauta." Seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, maka niscaya aku mengangan-angankan kematian saat ini juga. Subhanallah ketakutan. Benar-benar yang mereka miliki yang ini menggambarkan bahwa Demikianlah keadaannya orang-orang yang beriman, mereka selalu bersandar kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan terhadap apa yang mereka perbuat, bahkan mereka tidak berani menjamin satu sholat pun yang mereka kerjakan dalam keadaan benar-benar ikhlas kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, kemudian pasal selanjutnya. Wa minal afatil lati tamna'u tarattuba athari du'a'u alaih. Ini termasuk pembahasan yang penting juga yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di sini. Termasuk afat, kerusakan-kerusakan yang menghalangi tarotuk yang menghalangi timbulnya pengaruh doa pengaruh doa bagi diri manusia. Jadi termasuk sebab-sebab buruk yang menjadikan doa itu tidak berpengaruh atau kecil pengaruhnya yang otomatis dengan itu akan sulit untuk menyembuhkan penyakit manusia, memberikan kebaikan dalam dirinya, sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebabnya tidak maksimal adalah ayyastajilal abdu wa yastabti al ijabata fayastahsira wa yada'ad du'a yaitu dengan seorang hamba itu melakukan istijal naudzubillah min dalik tergesa-gesa terburu-buru dan merasa pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat lama ini termasuk di antara orang-orang yang tidak memahami arti daripada doa, bahwa doa itu sendiri sudah merupakan ibadah dan keutamaan yang menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah. Adapun masalah dikabulkan atau tidak memang kita berharap, tetapi karena semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya seorang hamba itu cukup dengan dia bisa beribadah kepada Allah, itu sudah menjadi hal yang sangat disyukurinya. Kita ingat semua ucapan yang terkenal dari Umar bin Khattab yang mengatakan, Inilah ahmilu hamma hammal ijabati wa innama ahmilu hamma du'a." Fa ulhimta du'a'u fa innal ijabata ma'ahu. Fa ulhimta du'a fa innal ijabata takunu ma'ahu. Sesungguhnya aku tidak membawa ham sekedar keinginan untuk dikabulkan. Karena orang yang seperti ini dia dalam beribadah itu selalu mencari hasil dan ini kata para ulama termasuk di antara sebab yang menjadikan keikhlasan itu berkurang dalam ibadah selalu menunggu hasil. Selalu mencari-cari hasil kayak orang berdakwah, dia sudah membuat target sekian hari, sekian bulan harus sudah sekian banyak yang yang menghadiri pengajianku. Harus sudah sekian banyak orang yang menerima dakwahku ini sepintas kita katakan baik-baik saja kalau ini untuk memotivasi dirinya. Tapi ini bukan tujuan utama. Bukan yang menjadi ukuran keberhasilan. Bahkan bisa jadi ini merupakan sebab yang menghancurkan niat baik kita. Berdakwah itu memang merupakan keutamaan. Tapi kita tahu, dakwah itu juga memiliki banyak afat, sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdakwah dia akan jadi populer sebagai ustadz. Dia akan dihormati banyak orang. Dia akan mendapatkan berbagai macam fasilitas dengan berdakwah. Oleh karena itu, bisa dilihat <laughs> banyak orang yang semangat dalam berdakwah, semangat dalam menyampaikan, tapi giliran untuk menuntut ilmu jarang yang melakukannya. Ini keanehan. Para ulama salaf dulu semangat dalam menyampaikan sunnah, tapi juga waktu menuntutnya mereka paling semangat. Kenapa demikian? Kalau antum bisa bayangkan, banyak orang-orang yang ketika berdakwah semangat dia melakukan dakwah ke sana kemari dan seterusnya. Tapi giliran ada ulama yang datang mengajarkan ilmu, datang satu hari dua hari kemudian pergi, tidak muncul lagi. Kenapa? Karena waktu dia berdakwah dia menjadi ustadz, jadi orang besar berdiri di depan majlis. Sementara waktu dia menuntut ilmu, dia harus duduk bersama orang-orang yang lain, tidak dikenal sama sekali. Maka itu keadaannya. Jadi tidak semua dan ini sebagai gambaran terburuk yang untuk kita kita mengoreksi diri kita dan kita berlindung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harusnya seseorang yang semangat dalam berdakwah itu juga semangat membekali dirinya kalau dia cuma semangat mengisi pengajian tapi tidak semangat menuntut ilmu, maka kita ragu. Pertama, dengan apa yang apa yang akan disampaikannya. Kemudian, apakah mungkin seseorang itu bisa menyampaikan sesuatu kalau dia tidak sendiri tidak semangat dalam membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kenyataan yang hendaknya perlu diluruskan. Jadi, sekali lagi <clears throat> sikap seperti ini yang saya katakan tadi terlalu melihat hasil terlalu melihat hasil, termasuk dalam hal doa. Waktu dia berdoa, dia sudah mentargetkan sehari dua hari harus terkabul doanya. Kelihatan dari apa yang dimintanya. Maka ini terkadang menjadi sebab yang menjadikan lemah pengaruh daripada doa. Karena ternyata dia berdoa bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi sengaja hanya mencari hasil dari ibadah yang dilakukannya. Makanya kata Umar Ibnul Khattab tadi, Inilah ahmilu hammal ijabah yang aku bawa bukanlah sekedar ambisi untuk dikabulkan doaku, keinginan untuk dikabulkan doaku, akan tetapi yang aku bawa adalah semangat untuk terus berdoa. Karena ini sudah merupakan kebaikan dan keutamaan. Faida ulhimta doa maka jika seseorang kamu telah diilhamkan untuk berdoa maka insya Allah ijabah itu pengabulan dari Allah itu akan akan menyertai doa yang engkau yang kau ucapkan. Maka ini satu pelajaran yang menggambarkan kepada kita bahwa terkadang ibadah yang kita lakukan, pengobatan yang kita lakukan dengan sebab-sebab dalam syariat tidak memberikan hasil yang maksimal akibat dari sikap-sikap diri kita sendiri yang menjadikan terhalangi maksimalnya manfaat dari eh, hal-hal e, tersebut. Jadi istijab tergesa-gesa dalam meminta pengabulan doa atau merasa lambat pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala fayastahsira kemudian hamba itu pun menjadi uh, merasa menyesal atau merasa lemah <coughs> jenuh dalam berdoa wayada'u doa dan akhirnya dengan itu pun dia meninggalkan meninggalkan doa subhanallah orang-orang yang rugi orang-orang yang tidak mengetahui kandungan yang agung daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa huwa manzilati man badara badran aw gharasa ghirasan faja'ala yata'ahadahu wa yasqihi falamma stabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu maka orang ini kedudukannya seperti apa? Seperti orang yang telah menanam benih, menabur benih, benih untuk tanaman di ladangnya, atau menanam tanaman. Kemudian dia berusaha menjaga tanaman tersebut. Yaskihi, yuskihi apa ini mengairinya, memberikan pengairan padanya, menjaganya, memupuknya dan melakukan sebab-sebab yang baik maka ketika dia merasa lama berbuahnya, sempurnanya apa ini buah dari pohon dan tanaman tersebut, dia merasa lambat idrokahu ya ini mencapai hasilnya, menuai hasilnya, maka dia pun meninggalkannya kemudian dia menyanyiakan tanaman tersebut. Maka orang ini jelas rugi karena dia telah memulai amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Antum tahu semua doa itu kan banyak manfaatnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Tidaklah seorang mukmin berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak ada pemutusan silaturahim kecuali Allah akan memberikan tiga kemungkinan pada doa yang diucapkannya imma ayu ajilalahu da'watahu bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya wa imma ayat lahu fil akhirah atau bisa jadi Allah akan menyimpan doanya itu sebagai kebaikan baginya di akhirat wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha atau bisa jadi dengan sebab doa ini Allah akan memalingkan darinya satu keburukan yang sebanding dengan doa tersebut. Maka subhanallah segi kebaikan itu bukan cuma yang kita ketahui. Atau bukan cuma seperti yang kita harapkan saja. Banyak segi-segi kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahuinya. Yang tersembunyi dalam, dalam diri kita. Yang seharusnya kita serahkan kepadanya. Nah oleh karena itulah saya katakan ini orang yang selalu bersangka baik kepada Allah. Selalu ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui bahwasanya semua pilihan Allah itulah yang terbaik, maka dalam hidupnya dia cuma melakukan usaha, setelah itu masalah hasil dia selalu menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali ucapannya eh, sahabat yang mulia Al Hasan radhiyallahu taala anhu yang mengatakan amanittakala ila husni lahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain selain dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka subhanallah kalau kita renungkan misalnya doa istikharah yang kita ucapkan. Waktu kita menyandarkan urusan kita kepada Allah dengan bersandar yang sebenarnya. Kalau memang kita sungguh-sungguh dalam bersandar, maka pasti insya Allah Allah akan memberikan pilihan yang terbaik untuk kita. Cuma kendalanya, terkadang kita mengucapkan istikharah tapi dalam diri kita sudah ada kecenderungan kepada salah satunya. Yang kita anggap baik dengan pikiran kita. Sehingga nanti istikharah yang kita ucapkan pun ya kita bawa-bawa kepada pengertian yang sesuai dengan keinginan kita. Maka tidak ada gunanya kita beristikharah dengan cara seperti ini. Padahal dalam istikharah sendiri lapatnya sangat agung antum ketahui. Ya Allah, kalau kamu mengetahui bahwasanya perkara ini baik bagiku, maka mudahkanlah aku untuk melakukannya dan mudahkanlah dia bagiku. Kalau engkau tahu ini adalah buruk, maka palingkanlah dariku, jauhkanlah dariku dan mudahkanlah bagiku kebaikan dimanapun aku berada. Ini lafat yang sangat agung yang seharusnya menunjukkan kepada kita cara untuk meminta kepada Allah itu adalah dengan meyakini semua kebaikan ada di tangannya, bukan seperti yang dipikirkan atau dimaukan oleh manusia karena bisa jadi seseorang itu menganggap sesuatu baik untuknya tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui ternyata itu adalah adalah keburukan baginya. Wa fi sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajabli Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum." Akan diijabai, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, masing-masing dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Bagaimana caranya? Dia mengatakan da'utu aku telah berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan juga. Ini tentu saja ucapan langsung atau juga apa ini yang tidak terucapkan? Ini lisanul hal atau lisanul maqal. Ya. Ucapan yang terucap dengan lidahnya atau terucap melalui keadaannya. Dia merasa jenuh dalam berdoa sebagaimana orang yang berdakwah menasihati dia mengatakan aduh orang ini susah untuk dinasihati akhirnya dia berputus asa meninggalkan dakwah yang sangat agung ini hanya karena ujian tersebut. Subhanallah kita tahu semua makna ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menasihati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta segera pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kemudian mengatakan nakum kau tastajilun tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa padahal penderitaan yang dialami oleh para sahabat demikian besarnya Bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan mereka itu terburu-buru meminta segera pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan dakwah, jalan kebaikan itu panjang. Masih banyak yang perlu kita benahi dalam diri kita. Jangan bermimpi untuk segera kita itu baru belajar setahun dua tahun langsung disulap menjadi orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling apa ini menghayati ketika membaca Al-Quran paling diterima doanya dan segalanya. Ini bukan perkara yang ringan. Para sahabat dan orang-orang yang soleh mencapai semua itu dalam masa yang panjang. Dalam waktu yang sangat panjang. Antum semua pernah dengar atarnya Sufyan Athauri yang terkenal. Sewaktu dia mengatakan, Jahatu nafsi ala qiyamil lail ishrina sanatan. Thumma taladzatu bihi ishrina sanatan. Aku bersungguh-sungguh untuk menundukkan diriku agar bisa melaksanakan salat malam selama 20 tahun. Kemudian setelah itu aku baru bisa merasakan nikmatnya salat malam pada 20 tahun berikutnya. Jadi bukan pekerjaan yang panjang untuk menundukkan hawa nafsu, memperbaiki diri, menjadikan doa itu apa ini manfaatnya besar, semuanya perlu latihan, semuanya perlu kesabaran, semuanya perlu banyak usaha untuk meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Wa fi sahih Muslimin anhu. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. <clears throat> La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bithmin biithmin aw khati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Senantiasa seseorang hamba itu akan dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa dengan dosa atau doa-doa yang mengandung pemutusan silaturahim selama dia tidak tergesa-gesa. Kila maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mal istijalu apakah artinya sikap tergesa-gesa itu?" Kala maka beliau bersabda, "Yaqulu qad da'autu qad wa qad da'autu." falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a yaitu orang yang mengatakan naudzubillahi min dzalik aku telah berdoa sungguh aku telah berdoa tapi aku tidak memang tidak memandang akan dikabulkan bagiku maka dengan itu kemudian dia menyesali atau merasa lemah merasa jenuh dalam keadaan seperti itu kemudian dengan itu pun dia meninggalkan meninggalkan doanya <clears throat> ini adalah perbuatan yang sangat tercela yang sekali lagi menjadikan sebab doa yang diucapkan manusia itu tidak bermanfaat atau sedikit manfaatnya pengaruhnya dalam memberikan kebaikan yang diinginkan dengan doa yang diucapkannya. <clears throat> Wa fi musnad Ahmad min hadits Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي senantiasa hambaku dalam keadaan baik selama dia tidak tergesa-gesa maka maka para sahabat bertanya wahai Rasulullah bagaimanakah seorang yang tergesa-gesa itu yaitu orang yang mengatakan aku telah berdoa kepada Allah kepada Robku tapi <clears throat> dia tidak mengabulkan atau tidak memenuhi permintaanku <laughs> Maka inilah di antara afat yang menjadikan terhalangi pengabulan doa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia atau berkurangnya pengaruh dan manfaat dari doa tersebut, maka ini termasuk hal yang perlu dihindarkan dan sekali lagi ini mengingatkan kepada kita bahwa banyak sebab-sebab kebaikan dalam Islam yang telah kita pahami, telah kita ketahui, banyak manfaatnya seperti masalah solat yang tanha anil fashai wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata banyak orang yang melaksanakan solat juga terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar. Apa sebabnya? Ya karena pengaruh solatnya masih kurang dalam dirinya karena dia tidak berusaha untuk menyempurnakan solat tersebut agar bisa memberi pengaruh maksimal dalam dirinya. Maka demikian pula sebab-sebab syari yang lainnya. Kalau kita ingin memberikan menjadikannya maksimal, memberikan manfaat dalam diri kita, maka kita berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya, memperbaiki dan menjadikan sempurna pengaruhnya serta mencegahnya dari hal-hal yang akan merusak manfaatnya, baik manfaat yang bersifat uh, apa ini pahala bagi kita, juga manfaat yang bersifat untuk memudahkan kita menyempurnakan keimanan dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini kajiannya insyaallah saya cukupkan dan kita akan teruskan pada pertemuan besok insya Allah uh, eh, untuk pengajian setelah maghrib tadi tadi Pak Tuan Amir meminta untuk uh, untuk orang-orang awam yang ada di sini yang akan hadir nanti dan beliau meminta yang dibawakan seperti yang apa yang disampaikan atau kesimpulan dari yang anda sampaikan tadi di pagi hari tentang masalah taubat ini supaya saya ingatkan sama antum bahwa jika nanti yang saya sampaikan pada maghrib itu ada yang terulang maka memang permintaannya demikian untuk saya sampaikan masalah tobat seperti kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Maka barang siapa yang ingin, yang tidak ingin hadir maka dipersilakan. Insya Allah untuk kajian ada ada wa dawa kita teruskan nanti besok sore insya Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian ini <clears throat> dan afan atas segala kekurangannya sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. waktu ini. Saya pedagang, saya merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam dagangan dagangan saya. Ketika saya infakkan sebagian harta saya walaupun sedikit, semakin besar hasil dagangan saya. Saya takut dengan kondisi ini kalau-kalau saya tidak dapat bagian lagi di akhirat atas balasan dari amal saya karena disegerakan di dunia balasannya. Maka jawabannya yang seperti ini <clears throat> selama kita niatkan sedekah itu untuk ikhlas karena Allah bukan karena mengharapkan ganti yang segera karena makna daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mana kasat sodakotun min mal sedekah itu tidak akan mengurangi harta maksudnya tidak mengurangi harta di sini dalam artian keberkahannya. Keberkahan harta tersebut akan bertambah meskipun secara kasat mata dia berkurang tapi keberkahannya akan bertambah, manfaatnya juga akan bertambah. Dan inilah maknanya yang disyaratkan diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi ketika beliau menyembelih sembelihan keluarga beliau menyembelih sembelihan kambing kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah setelah kambing itu disembelikan, dia bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari daging tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa kecuali bagian apa pundaknya dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW waktu itu menjawab, "Bal baqiya kulluha ghairu katifiha." Bahkan justru sebaliknya, semuanya tersisa kecuali tinggal tinggal pundaknya yang tidak tersisa. Artinya, yang tersisa dan kekal nanti balasannya di akhirat adalah semua yang disedekahkan, sedangkan yang tidak disedekahkan itulah yang akan akan habis. Yang akan nanti hanya akan dimakan dan tidak akan kekal sampai di akhirat. Maka inilah maksudnya dari sedekah yang tidak akan berkurang. Jadi selama niat kita adalah bersedekah karena Allah bukan karena mengharapkan agar di dagangannya lebih laris lagi, maka Kalaupun Allah kemudian dengan itu memudahkan kita bertambah laris dagangannya, maka ini karena bukan usaha dari kita, maka insya Allah tidak mengurangi pahala kita di akhirat. Selama bukan ini yang kita harapkan atau kita niatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi perbaiki niat kita, kemudian jangan berharap dari infak kita itu akan segera digantikan dalam berupa dagangan kita karena kalau itu yang kita harapkan nanti ya dikhawatirkan seperti yang kekhawatirannya si penanya ini. Bolehkah mendoakan kejelekan kejelekan untuk orang kafir yang menghinakan, mencaci kita? Mendoakan yang terbaik adalah mendoakan hidayah baginya. Ini tentu saja perbuatan yang lebih baik sebagaimana antum ketahui kisah yang sahih dari seorang nabi yang dilempar oleh kaumnya kemudian justru dia mendoakan eh, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada keturunan mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik adalah mendoakan hidayah kepadanya <clears throat> dan mendoakan <clears throat> apa ini semoga dia bertobat dari perbuatannya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya karena dia adalah orang yang tidak paham atau mungkin sudah paham tapi karena kekufurannya menjadikan dia melakukan hal tersebut. <clears throat> Adapun kalau kita yang kita lakukan dalam upaya mengantisipasi perbuatan seperti ini agar tidak terulang ya kita jelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak pantas diucapkan kalau orang muslim yang mengucapkannya misalnya dia menghinakan Allah atau menghinakan Islam, <clears throat> maka uh, ini adalah perbuatan kufur. Kalau dia menghinakan kita ya, mencaci kita, maka kita <clears throat> kalau dalam masalah-masalah yang bersifat pribadi, sebaiknya kita tidak perlu kita perlu marah karena bukan menyangkut agama kita, kecuali kalau dia menghina agama baru kita kita marah dan berusaha menegurnya dengan dengan keras gitu ya doa apa yang umum kita lakukan sebagai manusia ya. Setiap saat kita berdoa. Jadi kebiasaan berdoa ini sangat bagus dilakukan pada setiap keadaan. Jadi kita melatih diri kita untuk selalu tergantung kepada Allah sampai meminta dalam hal-hal yang sekecil apapun. Sebagaimana anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal yang sekecil apapun untuk melatih kita agar selalu tergantung kepada Allah dan biasa menunjukkan rasa butuh kepadanya. Bolehkah menyebut orang yang telah mati orang kafir dengan sebutan almarhum? Nah, ini jelas tidak boleh. Tidak boleh almarhum itu seolah-olah kita memastikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendoakannya saja tidak boleh apalagi seperti memastikan dia dirahmati oleh Allah, tidak boleh. ya. ya. Doa yang dipimpin oleh salah satu orang itu secara asal tidak salah. Tidak ada dalil yang mengatakannya keliru. Kalau zikir itu yang dilarang. Zikir yang dikomandoi. Kalau doa itu banyak justru hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan demikian. Seperti atar beberapa atar sahabat ada atar yang sahih juga seperti itu ada sahabat yang ketika anaknya sedang akikoh dia berdoa dan menyuruh yang lainnya mengaminkan maka diaminkan oleh para sahabat dan tabiin yang lainnya yang hadir juga bahkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamini oleh para sahabat ketika beliau meminta hujan atau yang lainnya banyak e, hadis-hadis yang saya Jadi berdoa berjamaah itu tidak secara asal tidak salah. Yang dikritik oleh para ulama ketika berdoa setelah selesai sholat adalah mengkhususkan waktunya setelah selesai setelah selesai sholat itu pun juga masalah ini masalah khilaf Ibnu Hajar dia termasuk uh, imam yang mengatakan doa setelah sholat disyariatkan karena beliau mengartikan uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi yang hasan atau sahih Eh, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayu doa in asma doa apakah yang paling didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fi jaufil lain wa duburu salawatil maktubat doa di tengah malam dan di akhir salat-salat yang wajib memang pendapat yang roji dari kata-kata dubur di sini adalah sebelum salam tapi Ibnu Hajar termasuk mengatakan kemungkinannya setelah salam juga ada ada dan beliau membawakan dalil dalam masalah ini jadi ini masalah khilaf masalah Eh, yang jelas inilah yang dikritik oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim yang mengkritik tentang eh, doa setelah selesai sholat adalah orang yang meyakini ini merupakan rangkaian dari sholat seperti zikir-zikir yang disyariatkan setelah setelah sholat. Adapun eh, doa berjamaah sendiri dalam artian ada yang berdoa yang lain mengamini maka ini tidak ada tidak ada larangannya ya. yang anda ketahui. Jangan ikuti. Jadi itu itu pendapat yang lemah. Jadi doa itu diucapkan sebelum salam harusnya. Kalau dzikir ya baru setelah setelah salam itu pun bukan dzikir berjamaah. Jadi agar kita bisa mengingkari mereka ya kita menghindari barang siapa yang ingin berdoa sendiri maka ya tidak mengapa karena sepanjang dia tidak meyakini itu apa ini maksudnya dia ingin doa mutlak saja tidak ada keyakinan bahwa itu merupakan rangkaian dari sholat tidak mengapa ya di, di, jangan diikuti. sunnahnya kalau demikian kita berlindung kepada Allah ada sunnah yang kita ditinggalkan banyak manusia itu kalau kita merasa ada gangguan syaitan terganggu konsentrasi kita segera bertawud A'udzubillahi kemudian meludah ke kiri tiga kali itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir syaitan yang menggoda meludah dengan seperti itu kayak apa dengan apa e, tiupan sebelah kiri kita itu sunnah disebutkan dan termasuk sunnah yang mahjurah ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin kemudian untuk membantu kita ya kita laksanakan sholat seperti Nabi SAW. Kita usahakan melihat ke tempat sujud kita, kecuali waktu tahiyat melihat ke arah jari kita. Kemudian kita usahakan pahami kandungan doa, zikir, dan bacaan yang kita baca. Ini akan membantu kita untuk lebih konsentrasi. Yang jelas kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memudahkan kita agar konsentrasi dan tidak hilang pikirannya kemana-mana begitu. Ya. ya setelah azan itu kembali kepada masalah doa itu ya termuqayyad atau mutlak ya. Kembali kepada masalah itu. Ya ada yang mengatakan itu jadi Syekh Utsaimin dia berpendapat semua doa itu yang <clears throat> asalnya doa itu adalah mengangkat tangan karena hadis-hadis yang mutawatir yang memerintahkan untuk mengangkat tangan dalam doa. Sehingga kalau tidak ada keterangan yang melarangnya secara khusus maka asalnya kita angkat tangan begitu. Itu pendapat beliau. Maka e, seperti antara adzan dan iqamat apakah ini termasuk doa yang mutlak atau muqayyad dengan waktu? Yang kalau seandainya terikat dengan waktu kan e, adzan dan iqamat itu apa adzan itu dan antara adzan dan iqamat itu kan sering terjadi di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap hari. Seandainya itu pernah dilakukan oleh para sahabat mesti akan dinukil karena seringnya peristiwa tersebut terjadi. <clears throat> itu yang jadi masalah. Sementara kita tidak dapati nukilan dalam masalah ini. Walhasil itu termasuk <clears throat> eh, perselisihan yang sama kuat dalilnya di antara keduanya. Pendapatnya Syekh Utsaimin kalau tidak ada larangannya maka kembali kepada hukum asal ada berdoa itu adalah mengangkat tangan. Allah a'lam <clears throat> itu menurut mereka saja. Kalaupun ada yang diberikan kebaikan bagi mereka cuma dalam masalah dunia. Cuma dalam masalah dunia mereka tidak tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Cuma dalam masalah urusan dunia saja. Itu pun bukan karena dikabulkannya doa mereka tapi karena uh, istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumullaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa'lam inna ma huwa istidraj." diulur-ulur begitu, dibiar-biarkan untuk nanti diadab sekalian. Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang disukainya bersamaan dengan perbuatan maksiat, maksiat yang dilakukannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih. <coughs> Cukup ya kita akhiri. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumil qiyamah.